الحمد لله الحمد لله المعز من أطاعه واتقاه والذل من خالف أمره وعصاه وهادي من توجه إليه واستهداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لا ينفع فيه والد ولده ولا ولد أباه وأشهد أن سيدنا محمدا عبد ورسوله سيد من أخلص ودعا الناس إلى الإخلاص لمولاه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصره واتبع هداه أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله في السر والعلن فإن التقوى أساس أساس السعادة في الدنيا والآخرة قال الله تعالى في القرآن العظيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فذلك دين القيمة معشر المسلمين كما صلت حفظكم الله Pertama dan yang utama di hari yang mulia ini, saya sampaikan satu wasiat kepada pribadi saya khususnya dan kepada kaum muslimin pada umumnya untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Termasuk tanda orang yang bertakwa ada tiga. Bertawakal dengan sesuatu yang belum diperoleh, ridho dengan apa yang diperoleh, dan sabar atas sesuatu yang telah berlalu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat hafizakumullah. Hidup di dunia ini kita perlu mengetahui tujuannya supaya kita lebih terarah dan berhati-hati dalam melangkah dan kita tidak salah langkah yang akhirnya bisa mendatangkan kerugian dan penyesalan yang selama-lamanya. Untuk itu kita perlu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk menghamba dan menyembah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Lalu apakah ibadah yang kita kerjakan bermanfaat untuk Allah? Maka jawabnya tidak sama sekali. Sebab seandainya jin manusia dan manusia keseluruhannya tidak menyembah kepada Allah, maka hal tersebut tidak mengurangi sedikit pun kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan beribadah kita akan mengambil manfaat dari ibadah yang kita kerjakan, yaitu keberuntungan dan keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat hafizakumullah. Orang beribadah itu seperti orang yang menanam. Ketika ia di dunia banyak beribadah dan beramal soleh, maka ia esok di akhirat akan banyak memanen pahala dari apa yang ia tanam ada di dunia. Jika seorang petani menanam padi menginginkan hasil yang melimpah dan hasilnya baik, maka seorang petani tersebut harus merawat dan juga menjaga tanamannya agar tidak dirusak oleh hama dan penyakit. Begitu pula orang yang beramal soleh dan ibadah, jika ia ingin mendapatkan pahala yang sempurna dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ia wajib menjaga pahala amal, jangan sampai hilang hanya karena sebab perbuatan yang ia lakukan ada di dunia. Maka ketika pahala amal yang kita kerjakan hilang, maka kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rugi. Dan di antara perkara yang bisa menghapus pahala amal, yang pertama adalah ar-riya. Riya atau pamer dalam beribadah ini bisa menghilangkan pahala ibadah. Sebab orang yang riak tujuan ia beribadah beramal soleh bukan karena Allah tetapi tuju bertujuan pujian dan pengakuan dari makhluk. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk ikhlas dalam beribadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinat ayat 5, Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Dunun al-Misri berkata, Salasun min alamatil ikhlas, istiwa'ul madhi wa dhammi minal amah, wa nisyatu ru'yatil a'mal fil a'mal, wa nisyatu sawabil amal fil akhirah. Tiga perkara yang menjadi orang tanda orang yang ikhlas, bersikap sama ketika ia dipuji dan dihina, lalai melihat amal di dalam perbuatan, lupa pahala amal di akhirat. Yang kedua adalah ujub atau bangga dengan amalnya sendiri. Sifat ujub atau bangga dengan amalnya sendiri itu adalah penyakit hati yang bisa menghilangkan pahala amal. Sebab orang yang membanggakan amalnya berarti orang tersebut lupa dengan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat orang bisa beramal kebaikan itu semata-mata anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl 53 Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada diri kalian, maka dari Allah lah datangnya. Dan orang yang bisa beribadah kepada Allah adalah kenikmatan yang paling besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun muhlikat, suhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i bi Tiga perkara yang bisa merusak amal kikir yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan seorang yang takjub dengan pendapatnya sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Yang ketiga adalah hasad. Hasad itu berharap supaya nikmat orang lain hilang dan hasad ini termasuk dosa besar dan termasuk perkara yang bisa menghilangkan pahala amal kebaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-hasatu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Penyakit hasad itu memakan pahala kebaikan seperti makannya api kepada kayu bakar. Dan dikatakan orang yang hasad adalah orang yang memusuhi Allah sebab ia tidak terima atas pembagian Allah kepada hambanya. Dan dikatakan oleh para ulama salaf, awalu khati'atin hiyal hasad. Hasada iblisu Adam alaihissalam ala rutbatihi. Pertama kali dosa adalah hasud. Iblis hasud terhadap kedudukan yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan dikatakan pula al-hasud la yasud. Orang yang hasud tidak akan menjadi mulia. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kerugian dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan zahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur yang panjang dan barokah bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna.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 نعم الله يزدكم ولا ذكر الله أكبر